ya Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal هدي محمد muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jamaah sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan dari kitab Tauhid di mana al-imam rahimahullah memasukkan bab berikutnya pada pembahasan kita yakni babu al-khauf. Bab tentang rasa takut. Rasa takut sudah kita bahas termasuk rukun dari rukun ibadah. Maka telah dibawakan beberapa ayat dan kita masuk kita ulang kembali hadis Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an bahwasanya beliau radhiyallahu anhu membawakan riwayat yang marfu inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bisakhatillah Sesungguhnya di antara lemahnya keyakinan engkau mencari keriduan manusia engkau melakukan perkara yang diridhoi manusia bisa khatillah namun dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya di antara lemahnya iman karena yakin di sini adalah maknanya iman. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Syekh bahwasanya min asbabi dha'fil iman di antara sebab lemahnya iman engkau melakukan perkara yang diridhoi manusia naam dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Karena seorang tidak boleh mencari keridoan manusia dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Sebab itu menunjukkan kemaksiatan itu menunjukkan perkara yang muharram. Dan imannya sedang berkurang. Berarti kemaksiatan mengurangi iman. Dan di antara kemaksiatan di sini, engkau mencari keridoan manusia dengan perkara yang mendatangkan murkanya Allah. Ini syahid dalam bab ini syahid dalam babul khauf. Yang kedua, di antara lemahnya keyakinan, keimanan, antah antahmadahum ala rizkillah. Engkau memuji manusia atas rezeki yang datang dari Allah. Engkau memuji, menyanjung manusia melupakan penyebab datangnya rezeki yaitu Allah. Nah, itu maknanya. Engkau memuji manusia melupakan Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada Anda. Berarti kalau dia tidak melupakan Allah Ta'ala, bukan termasuk. Memang sepantasnya seorang mengucapkan kebaikan kepada orang yang memberi kebaikan. Tanpa melupakan Allah Azza wa Jal. Yang ketiga. Wa antadummahum ala ma lam yu'tikallahu. Yang ketiga termasuk di antara sebab lemahnya keyakinan. Lemahnya iman engkau mencela manusia dengan perkara yang Allah tidak datangkan rezeki untukmu. Wa anta dhummahum engkau mencela manusia mencela manusia atas malam yu'tikallah atas rezeki yang Allah tidak datangkan kepadamu Nah, mencela manusia lantaran manusia tidak memberikan sesuatu dari mereka. Karena Allah tidak menakdirkan mereka memberi sesuatu kepadamu. Ini yang ketiga. Lalu beliau menutup ucapannya, "Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris." Sesungguhnya rezekinya Allah la yajuruhu. Tidak akan ada yang bisa menarik hirsu haris ketamakan orang yang tamak. Iya. Kalau Allah Ta'ala sudah mendatangkan rezeki, sekalipun orang yang hasad ingin merampas rezeki tersebut, tidak akan mampu. Sesungguhnya rezeki Allah tidak akan ada yang bisa menarik ketamakan orang yang tamak. Kalau rezeki itu sampai ke tanganmu, sekalipun orang banyak yang hasad akan sampai juga. Yang terakhir, wala yarudduhu karahiyatu karih. Dan rezeki Allah tidak akan ada yang bisa menolak. Karahiyatu karih, kebenciannya orang yang benci. Kalau Allah sudah mendatangkan rezeki, tidak akan ada yang bisa menolak. Sekalipun orang itu tidak suka, rezeki sampai ke tangan kita. Diriwayatkan riwayat ini barakallahu fiikum oleh Imam Asayuti dalam Jami'us sahir wa Abu Nu'aim fil Hilya wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa dha'afahu dan dilemahkan. Dan riwayat ini dibawakan dalam kondisi lemah namun dijadikan sebagai syahid apa alasannya? Karena adanya ayat bahwasanya ada sekelompok orang yang mengatakan beriman kepada Allah namun ketika diuji, diganggu oleh manusia, maka dia jadikan ujian yang datang dari manusia seperti siksa yang datang dari Allah. Sehingga dia lari. Dia mundur. Beriman istiqomah di atas syariat Allah. Nah ini riwayat ini menguatkan syahid dari ayat tadi surat Al-Ankabut. Makanya dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Terakhir kita telah sampai kepada ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pada ucapan beliau Naam bal huwa amma ingkana ingkana fi qalbik adapun apabila di dalam hatimu ada keyakinan Allah waladhi manna alaik. Allah itu yang menganugerahkan rezeki sampai kepadamu. Naam. Summa syakarta alladhi a'taq. Lalu kamu bersyukur, berterima kasih atas rezeki yang telah diberikan kepadamu. Maka falaisa dakhilan fil hadisi maka ini tidak termasuk dalam hadis ini artinya termasuk di antara lemahnya keyakinan engkau memuji manusia atas rezeki Allah maknanya kalau Anda berterima kasih kepada manusia tetapi di hati kita yakin bahwa itu rezeki datang dari Allah. Itu tidak masuk. Bal huwa fisari. Bahkan mengucapkan terima kasih. Ucapkan jazakallah khairan. Di dalam syariat itu diajarkan. Sebagaimana hadis man suni'a ilaikum ma'rufan. Barang siapa yang berbuat baik atas kalian dengan suatu kebaikan. Apapun bentuk kebaikannya, harta, ilmu, nasihat, naam, perkara yang bermanfaat, hal yang ma'ruf dalam agama, fakafi'uhu, maka imbangilah kebaikannya. Berikan yang seimbang. Fa ilam tajidu ma tukafi'unahu bihi kalau kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mengimbangi kebaikannya, naam, maka kata beliau, fad'u lahu. Doakanlah. Doakan kepada orang yang memberikan kebaikan kepadamu. Hatta tarau annakum qad kafatumu, sehingga kalian melihat bahwa kalian benar-benar telah mengimbangi kebaikannya. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad wa sahahahu Albani rahimahullah. Dalam riwayat yang lain dalam riwayat yang lain man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira. Dalam riwayat Tirmidzi dan sahih barang siapa yang diberikan kepadanya satu kebaikan maka dia pun mendoakan kepada orang yang memberikan kebaikan jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Kata beliau, faqad ablagh fissana. Sungguh benar-benar dia telah memuji orang tersebut. Benar-benar kata beliau ablagh fissana. Pujian yang benar-benar itu nilai pujian. Ya, kalau disanjung-sanjung, Masya Allah, Anda orang yang dermawan, tidak ada yang lebih dermawan dari Anda dijunjung setinggi langit. Mbok dia jatuh, lupa atas kebaikannya. Maka yang sepantasnya ialah ucapkan jazakallah khairah. Barakallahu fik. Itu riwayat Tirmidzi doa yang diajarkan oleh beliau. Jazakallahu khairan. Nah. Idan kalau begitu al hadis laisa ala zahirihi. Kalau begitu hadis ini tidak secara zahir. Maksudnya secara zahir termasuk lemahnya iman engkau memuji manusia atas rezeki Allah. Ini zahirnya Namun wahada eh, min kulli wajhin fal muradi bil hamdi adapun yang dimaksud memuji mereka antahmadahum alhamdal mutlaq nasian al musabbib jadi maksud memuji mereka engkau memuji manusia dengan satu pujian secara mutlak dan nasian dalam keadaan lupa kepada siapa yang memberikan sebab Siapa yang menciptakan sebab? Allah. Berarti alhamdulillah. Alladzi faddalana ala ibadihil mu'minin. Segala puji milik Allah. Allah telah memberikan keutamaan atas hamba-hambanya yang beriman. Hakada seharusnya kita tidak melupakan Allah. Nah, alladhi lahu ni'mah al-ula karena Allah itu yang memiliki nikmat yang pertama. Naam, nikmat yang kedua sesuatu yang datang dari tangan manusia. Nikmat yang pertama datang dari Allah. Nikmat Allah Ta'ala turun rezeki itu melalui tangan manusia. Berarti nikmat yang pertama datang dari Allah. Bukan dari yang kedua. Baik. Maka yang sepantasnya selalu yang dipuji yang pertama Allah. Karena itulah wahwa safahun elwa. Itu juga termasuk jenis kebodohan. Maksudnya, kalau kita melupakan Allah, tapi yang disanjung hanya manusia, ini kebodohan. Kenapa? Lianna al amri Allah sebab hakikat urusan datangnya rezeki yang itu datang kepadamu sesungguhnya yang memberikan kepadamu itu Allah. Naam, fal bashar alladhi ataka hadha rizqalam yarluq ma a'tak. Sebab yang namanya basar manusia yang telah memberikan kepadamu rezeki ini lam yahluk ma'atak tidak bisa menciptakan sesuatu yang diberikan kepadamu maka falillahu alladhi khalaqa ma biyadih maka bagi Allah lah yang telah menciptakan apa yang ada di tangannya Hah? Maksudnya apa? Ketika orang itu memberikan suatu rezeki, kenapa rezeki itu diberikan kepadamu? Karena Allah Ta'ala yang menggerakkan hatinya. Condong kepadamu. Wahualadi atafa qalbahu hata'a'ta. Lihat kata sih, Karena Allah lah yang atofa qalbahu. Atofa itu yang menaruh iba. Yang mencondongkan perasaan hatinya. Sehingga memberikan kepadamu. Hati itu tergerak mengambil dompetnya. Mengeluarkan uangnya. Sekali lagi hati itu yang menguasai Allah. Kalau begitu, dia memberikan sesuatu kepada kita bukan semata-mata tangannya, tapi hatinya. Lalu siapa yang memegang urusan hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu yang dipuji siapa? Tangan manusia atau ataukah Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang pertama. Barakallahu fiqh. Naam, sebagai misal, sebagai contoh. Aro'aita lau anna insanan lahu tiflun. Coba kamu lihat. Kalau ada orang dia itu punya anak. Anak kecil barakallahu fik fa'ataqatif lahu alfa darahim lalu si kecil ini memberikan Eh, Al-Fadrahim, darahim, fudirham dirham, seribu dirham. Faqala lahu a'tiha fulan. Abinya mengatakan kepada si kecil, a'tiha fulan. Kamu berikan uang itu seribu dirham ini fulan untuk si fulan. Falladhi akhadad darahim yahmadul abba. Coba lihat. Maka orang yang menerima dirham tadi akan memuji kepada siapa? Anaknya atau bapaknya? Nah, jawabannya bapaknya. Adapun si anak ini hakikatnya hanya menyampaikan uang dari abinya untuk diberikan kepada antum. Kalau begitu si anak tidak punya apa-apa. Yang punya seribu dirham abinya. Lalu yang dipuji siapa? Anaknya atau abinya? Jawabannya abinya. Bapaknya. Kenapa? Li'annahu lau hamidat tifla faqad la'adda hadasafaha. Sebab kalau yang di, dia memuji atifel si kecil maka sungguh dianggap ini kebodohan. Kenapa kebodohan? Li'anna tifla laisa illa mursalan faqat. Karena si kecil ini hanya sebagai utusan dari bapaknya saja. Tolong amplop berisi satu juta ini kasihkan si fulan. Hmm. Masya Allah. Tidak disangka, tidak diduga orang yang datang ke rumah kita mengasih satu juta. Misal. Si kecil ini ternyata bukan asli uangnya tapi kiriman dari abinya. Maka sepatasnya yang dipuji abinya bukan anaknya. Itu sesungguhnya permisalan yang gamblang. Wa ala hadha fanaqulu oleh karena itu kami katakan innaka idha hamid tahum kalau begitu, kalau kamu memuji manusia, nasian bidalik, dalam keadaan lupa dengan memuji Allah. Mayajibulillah, apa yang sepantasnya dipuji untuk Allah. Minal hamdi wazzana, berupa pujian dan sanjungan. Fahada huwa alladhi min yaqin. Inilah di antara sebab yang menunjukkan lemahnya iman. Ini yang menunjukkan lemahnya keyakinan, keimanan. Amma idza hamitahum ala annahum sabab minal asbab. Adapun kalau kamu sekedar memuji manusia. nah karena mereka adalah di antara sebab di, dari sebab-sebab yang Allah ciptakan. Wa anal Sebab pujian itu semuanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau antum lihat dalam ayat yang sering kita baca bahkan tiap hari kita baca Alhamdu segala puji. Di situ dalam bahasa Arab Alhamdu alif lam mengandung makna al istighraq. Apa makna istighraq? Segala jenis pujian, kembalinya kepada Allah. Makanya sepantasnya segala pujian diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa itu. Wa anal kulluhu lillah azza wa jalla wa hada haqq wa laysa min dha'fil yaqin. Itu bukan termasuk lemahnya keyakinan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah seorang hendaklah meyakini bahwa ketika seorang itu beramal soleh, pasti Allah akan jadikan sebab amal solehnya itu menjadi sebab Allah membuka hati-hati orang beriman, mencintai dia. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Maryam Ayat ke-96 Innalladzina amanu wa amilus solihat Sayaja'alu lahumur rahmanu wudda Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Lihat Dan beramal soleh Beriman, berilmu Dan beramal soleh Ikhlas Mengikuti syariat Maka Allah katakan sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah Ta'ala akan jadikan Allah Ta'ala akan jadikan Buddha Apa itu Buddha? Rasa cinta Di hati manusia Sebagaimana kata Ibnu Katsir bahwasanya yukhbiru ta'ala annahu yaghris liibadihil mu'minin. Bahwasanya Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam ayat ini. Allah Ta'ala akan menanamkan untuk orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Wahyal a'mal, amal itu adalah yang diridhoi oleh Allah limutaba'atiha syariatil Muhammadiyah karena mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhrisulahum fi qulubi ibadihi salihin mawaddah mahabbah kata Ibnu Kasir Allah akan tanamkan di hati-hati orang-orang mukmin ya di hati-hati orang mukmin yang jujur ikhlas mahabbatan wa mawaddah kecintaan dan rasa asih Wahada amrun labud. Ini pas perkara yang pasti kata Ibnu Kathir. Ya? Ini perkara yang pasti. Jadi kuncinya berilmu, beramal soleh dengan ikhlas mengikuti syariat Muhammadiyah kata beliau. Allah akan tanamkan di hati-hati manusia yang mukmin. Orang-orang yang mukmin yang mukhlisin akan dimunculkan di hatinya mahabbah wal mawaddah. Hmm. Itu kunci beriman dan beramal soleh. Tayyib. Tidak harus memakai sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan orang. Bagaimana saya biar dicintai orang? Ya? Pakai ajian. Apa misalnya? Ajian semar mesem. Sehingga ketika dia jualan semua orang mencintai dia. Ai hadza. Amal soleh, beriman dan beri atas amal soleh itu akan mendatangkan kecintaan manusia. Berarti kalau Anda tidak beriman dan tidak beramal soleh akan menjadi sebab orang membencimu. Sekarang atau besok, tunggu saja. Mungkin sekarang kita dibenci, tapi besok dipuji. Maka bersabar. Jangan mundur. Justru kalau mundur akan datang murka Allah. Yastabdil qawman ghairakum. Akan diganti kaum yang tidak seperti kamu. Akan diganti oleh Allah suatu kaum yang tidak seperti kita. Yang lebih bagus. Yastabdil qawman ghairakum akan diganti orang yang tidak seperti kita. Hati-hati kalau kita jadi orang diganti. Tapi bersyukurlah kalau kita jadi orang yang mengganti kaum yang jelek. Oleh karena itu barakallahu fik. Ini harus diyakini oleh setiap mukmin. Barakallahu fikum. Maka harus bersabar di dalam beriman dan beramal soleh di dalam mempelajari, al-ilmu, al-kitab, sunnah dan prinsip ahlu sunnah. Bersabar. Kenapa? Walaupun di masa itu orang mencelamu. Akan datang masa-masa kalau kita orang ikhlas akan dipuji oleh Allah Ta'ala dan manusia. Maka orang-orang tidak sabar saja. Di dalam memegang sunnah sehingga dia, dia rela melakukan bid'ah demi dicintai orang banyak. Itu orang tidak sabar. Dia tidak sabar menghadapi celaan manusia. Adapun ahlu sunnah selalu bersabar. Kenapa? Yang dicari ridhonya Allah. Bukan ridho manusia. Apapun kata orang, biarkan. Selama dia ikhlas di atas ilmu, mengikuti manhaj para salafun salih, maka itu akan menyelamatkan. Barakallahu fikum. Itu orang yang kokoh imannya. Yang kedua, kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah termasuk lemahnya iman. Wa anta dummahum ala ma lam yu'tikallahu. Engkau mencela manusia. Kalau tadi engkau memuji manusia. Di sini engkau mencela manusia. Kenapa manusia itu dicela? Karena mereka tidak mendatangkan sesuatu untukmu. Wahada aksul ula. Ini lawan yang pertama tadi. Famasalan. Contoh. Lau anna insanan jaila sahsin. Yuwazi'u darahima. Kalau seandainya ada seorang datang kepada seseorang yang dia membagi-bagi apa? Dirham. Kalau kita rupiah, bagi-bagi rupiah. Tayyib, karena ikhlas, falam yu'ti. Lalu orang ini tidak mendapatkan dirham tadi. Nah, kok saya tidak dapat ya? Karena dia tidak dapat bagian. Fasabbahu wasyatamahu. Lalu dia mencaci maki dan mencelaknya. Wahada minal khata. Ini di antara jenis kesalahan. Kenapa? Ini termasuk kesalahan. Lianna ma sya'allahu kana. Sebab apa yang Allah Ta'ala kehendaki kana terjadi. Orang ini tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena orang yang bagi-bagi tadi hatinya tidak condong kepadamu. Ayo. Si kamu udah dapat. Wa malam yasha yakun. Apa yang Allah taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Qadar Allah. Oleh karena itu, lakin maqassara biwajibin alaih. Tetapi orang yang qassar mengurangi dengan perkara yang diwajibkan atasnya fayadhumma liajlihi orang itu dicela maksudnya apa tapi kalau ada orang dia mengurang-urangi apa yang menjadi kewajibannya suami punya kewajiban menafkahi istri Hah? Fayadhumma li ini suami yang tercela. Kenapa? Annahu qassar bil wajib karena dia mengurangi urangi kewajibannya la li ajli annahu lam yu'ti bukan karena sebab dia tidak mau memberi iya fala yadhum min haitsul qadar li anna Allah la qaddara dhalik la wajadal asbab maka tidaklah dicela dari sisi takdir karena Allah seandainya menakdirkan kau akan dapatkan sebab alladhi yasilu biha ilaikal hadal 'ata akan sampai kepadamu atas pemberian orang ini. Makanya tidak boleh seorang untuk mencela pemimpin. Ya, ketika mereka tidak memberikan sesuatu, maka kamu fas mintalah kepada Allah hakoka. Mintalah kepada Allah hakmu. Berikan hakmu kepada pemimpin, mendengar dan taat. Naam, kalau mereka tidak memberikan hakmu, maka mintalah kepada Allah. Lihat, mintanya kepada Allah. Kenapa? Karena itu solusi yang paling tepat. Sunnah mengajarkan demikian. Antum golongan orang miskin atau termiskin. Tapi penguasa antum tidak mencatat antum sebagai keluarga apa? Miskin karena lupa. Karena namanya pemimpin, berapa juta rakyatnya. Allah antum tidak tercantum. Apa yang antum lakukan? Apakah antum mencela pemimpin? Akan memaki-maki pemimpin? Maka sunnah mengajarkan Fas'alillahi haqqa. Kamu minta kepada Allah hakmu. Ya. Bersabar memohon kepada Allah. Meminta haknya kepada Allah. Pemberian Allah jauh lebih baik. Pemberian Allah jauh lebih besar nilainya. Daripada kamu mencela pemimpin. Para sahabat memberi wasiat kepada para tabi'in untuk tidak mencela pemimpin. Ini manhaj para salaf yang harus kita pegang. Dan ahlu sunnah selalu istiqomah di atasnya. Sekalipun tidak mendapatkan hak-hak yang bentuknya harta. Kenapa? Karena dia hidup di dunia adalah untuk ibadah. Beribadah meraih yang lebih baik surganya Allah, bukan dunia. Tapi para hizbiyin, sururiyin, sangat mudah mencela pemimpinnya. Ini perbedaan dakwah kita dengan hizbiyin. Maka oleh karena itu, pujilah Allah dan jangan mencela manusia lantaran engkau tidak mendapatkan hak dari pemimpin. Baik. <clears throat> Kalau seandainya istrimu Tayyib, rezeki engkau berkurang lalu memberikan kewajibannya pun berkurang, maka istri hendaklah disuruh bersabar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Hakada seharusnya seorang mukmin. Sehingga tidak boleh seorang istri ah, mengingkari kebaikan suaminya. Tidak boleh. Bahkan sebab para wanita masuk neraka adalah takfurnal ashir. Mengingkari kebaikan suaminya. Kemudian Inna ucapan terakhir inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris. Sesungguhnya rezeki Allah tidak akan ada yang menarik dari ketamaan orang yang tamak wala yarudduhu karahiyatu tidak akan menolak kebencian orang yang benci wahada ta'lil inilah ta'lil alasan atau sebab yang dimaksud apa yang dimaksud dengan rezeki Allah rezeki maknanya adalah atauhu pemberian pemberian Allah Ta'ala. Namanya rezeki. Lakin, hirsu haris min sababin bila syak. Namun, ketamakan orang yang tamak di antara sebab tanpa diragukan lagi. Faida bahasa ani rizki wa fa'al al asbab Fa'innahu yakunu fi'l al asbab al mujib li rizki maka apabila mencari dari rezeki dan melakukan sebab, maka itu berarti sedang melakukan sebab yang menjadikan datangnya rezeki. Walakin laisa hadal makna ana hadal sabab mujibun mustaqbal. Namun kalau Anda sedang melakukan sebab datangnya rezeki. Bukan maknanya ini adalah sebab yang mujib yang mengharuskan besok datangnya rezeki. Bisa dipahami? Wa innama alladhi huwa Allah Sebab tidak lain yang memberikan rezeki adalah Allah. Antum sudah hitung-hitung hari ini saya keluarkan modal sekian akan keluar untung sekian. Maka kemarin saya keluarkan modal sekian, untungnya sekian. Berarti kalau hari ini keluar modal sekian akan lebih besar untungnya. Sekali lagi, hari esok tidak ada yang tahu. Wa nafsun Seorang tidak akan tahu, sebuah jiwa tidak akan tahu apa yang akan diusahakan hari esok. Kata Ibnu Kasir, Maksudnya diusahakan baik kebaikan atau keburukan. Hmm. Besok untung apa rugi tidak tahu. Maka kalau begitu harus yakin rezeki itu hanya datang dari sisi Allah. Kenapa demikian? Kamin insan. Kam berapa banyak? Manusia yang yaf'alu asbaban kasirata liriskin wala yarzuku. Berapa banyak? Orang telah melakukan banyak sebab. Asbaban kasiro. Sebab yang sangat banyak. Untuk mendapatkan apa? Rezeki. Dia sudah memasang eh, apa namanya sebab datangnya rezeki buka pertama, cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, semua kota ada cabangnya. Dia sudah hitung. Ternyata apa? Ternyata walayar zuku. Ternyata apa? Allah takdirkan tidak dapat rezeki. Barakallahu fiqh. Wa kam min insanin yaf'alu asbaban qalilah Berapa banyak orang yang melakukan sebab yang sedikit. Modalnya modal dengkul, kata orang. Bukan modal dari mbahnya atau utang, bukan modal bismillah. Ternyata apa? Allah jadikan orang tersebut fayar zuku. diberi rezeki yang banyak. Antum bisa lihat di lingkungan antum, di sejarah banyak manusia. Bahkan konon ada orang konglomerat di negeri ini. Dalam kisahnya dulu pedagang asongan. Apa itu pedagang? Loncat bis satu, bis dua, bis tiga. Loncat-loncat. Namun Allah takdirkan dia menjadi seorang konglomerat dalam riwayatnya. Wallahu a'lam. Itu yang kita baca. Loh, kok bisa begitu? Demikianlah. Yarzuk Allah akan memberikan pemberian kepadanya. Intinya, Barakallahu fiqh, wa kam min insanin yatihi biduni sa'yin. Berapa banyak orang itu datang kepadanya rezeki tanpa usaha. Kok bisa tanpa usaha bisa datang? Bisa. Antum ngumpulkan uang, nanti bisa haji, bisa umroh. insya Allah. Ditumpuk-tumpuk, ini untuk umroh, nanti sekian, haji sekian. Barakallahu fiik, orang ini hanya tukang becak. Tukang becak. Tukang beca ini setiap hari Jumat bersodakoh. Siapa yang naik gratis. Hmm. Modalnya beca. Bismillah. Yang naik hari Jumat gratis. Jadi pungut dia ya gratis. Alkisah orang ini suatu saat membawa orang kaya. Ketika kamu dibayar tidak mau. Tidak usah pak. Maaf loh saya bukan orang kaya. Tapi saya ingin beramal soleh. Memang saya mampunya jadi tukang becak dan bersodakoh dengan tenaga saya. Orang kaya ini terkenal. Ketika muhaji, muhaji ini orang datang ke masjid tersebut. Pak saya mau tanya orang yang biasa tukang becak tapi kalau hari Jumat gratis. Karena dia niat sodakoh. Mana orangnya? Oh itu pak orangnya. panggil, ayo ikut saya. Dia ikut dan didaftarkan berangkat apa? Haji. Kamu tahun ini haji dengan saya. Masya Allah. Tukang beca. Bisa mengumpulkan kesempatan beramal baik. Barakallahu fiqh. Dia tuh bukan mengharap itu, tapi itulah sesuatu yang datang kepadanya. Itu kisah yang menarik. Untuk mendorong kita Jangan hanya tamak dengan rezeki dengan sebab kekuatan kita. Karena rezeki itu tidak bisa ditarik oleh kita, tapi Allah yang memberi kepada kita. Baik. Kata Syekh contoh berikutnya, kamalau wajah dari kazan. Ini Syekh mencontohkan orang datang rezeki tanpa usaha. Dia itu seandainya dia mendapatkan rikaz harta temuan. Bisa? Taib. Insya Allah kita lanjutkan contoh orang datang rezeki tanpa usaha. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubulik. Assalamualaikum warahmatullahi